dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.